Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Qala musallif rahimahullahu ta'ala An buraidata radiyallahu anhu qal Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuntu nahaitukum an ziyadatil kuburi Fazuruha Rawahu muslim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر Coba antum mana anak itu yang mentrompet Minta izin dulu sebentar Ganggu Berkata Imam Nawawi rahimahullah Bab anjuran ziarah kubur Bagi pria Dan apa selayaknya yang dikatakan oleh orang-orang yang menjari kubur Sebelum ini kita berbicara tentang bab zikr maut. Bab mengingat kematian waqasil amal dan memendekkan angan-angan. Maka bab kali ini adalah bab tentang anjuran ziarah kubur. Adapun kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya bahwasanya Bab sebelumnya dianjurkan untuk mengingat kematian. Maka bab ini adalah merupakan satu bagian daripada upaya untuk mengingatkan kepada kematian. Di mana orang-orang yang fitrahnya lurus, hatinya tidak terkotori dengan maksiat dan dosa, ketika mengunjungi kuburan maka dia akan senantiasa ingat kepada kematian dengan catatan ketika hatinya masih di atas fitrah yang lurus adapun ketika hati telah menyimpang hati telah terkotori dengan maksiat dan dosa ketika hati menjadi keras maka nggak ada guna melihat kuburan ataupun menziarahi kuburan. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang bermaksiat di kuburan, berzina di kuburan. Ini ketika hati telah mati atau ketika hati telah dikotori dengan maksiat membuat hati menjadi keras. Ciri-ciri hati menjadi keras ikhwani rahimakumullah wa iyana jami'an ketika tidak ada efek bagi seorang melaksanakan aktivitas sholat maupun ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa kering. Salatnya hanyalah merupakan gerakan-gerakan dan amal ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan secara rutin hanyalah merupakan aktivitas rutinitas saja. Ketika membaca Quran pun dia tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim. Ketika menyolatkan orang meninggal, mengkafaninya, bahkan menguburkannya pun dia tidak tersentuh kita ingat kepada kematian untuk melihat orang-orang yang telah menjadikan perbuatan tersebut aktivitas sehari-hari tukang mandikan jenazah lihat tukang mandikan jenazah yang di rumah sakit mungkin jenazah dalam kondisi tabrakan hancur dia mandikan mungkin sambil berbincang-bincang atau mungkin sambil tertawa-tawa mungkin yang kerja di rumah sakit perawat atau apa yang senantiasa melihat orang meninggal mungkin dia biasa aja jadilah perkara-perkara besar menjadi sesuatu yang tidak bermakna itu semua menunjukkan hati sakit hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah musta'an Bab ini adalah bab tentang anjuran ziarah bagi pria. Dan apa yang harus dikatakan orang menziarahi kuburan? Kenapa tidak disebutkan secara umum anjuran ziarah kubur bagi pria dan wanita? Karena ziarah kubur bagi wanita diperselisihkan di kalangan ulama. Adapun bagi pria tidak ada perselisihan. Ini sebenarnya merupakan masalah khilafiyah fiqhiyah di mana telah berbeda pendapat para ulama dalam menghukumi ziarah kubur bagi kaum wanita. Sebagian mengatakan tetap sama dianjurkan sebagaimana dianjurkan bagi pria juga dianjurkan bagi wanita karena sama-sama memiliki illat atau sebab kenapa diperintahkan ziarah kubur. Illatnya adalah agar mengingat kepada kematian dan mengingat kematian adalah merupakan kebutuhan bagi kedua jenis manusia, laki-laki dan wanita. Sebagaimana laki-laki butuh mengingat pada kematian, perempuan pun butuh mengingat pada kematian. Kemudian mereka mendatangkan sejumlah dalil. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang mengharamkan ziarah bagi wanita secara umum. Secara mutlak wanita tidak boleh ziarah kuburan tentu mereka pun memiliki dalil. Allah taala alam dalam perkara ini sampai saat ini hati kita tentram untuk menerima dan membenarkan pendapat yang pertama bahwasanya ziarah tetap dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan secara umum dengan catatan bagi perempuan tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur karena adanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat zawarat zawarat artinya perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur berkata Ah, Syekh Salim Ibnu Al-Hilali hafizahullah taala tidak ada khusus yang mengkhususkan ziarah hanya untuk pria saja tanpa wanita tapi wanita pun sama sebagaimana pria tetap dianjurkan ziarah karena dalil-dalil berikut ini kata beliau pertama berpegang kepada keumuman sabda Nabi fazuruha larang uh, fazuruha maknanya maka ziarahilah dia kata Nabi sebelumnya kuntun haitukum dahulu sebelumnya aku melarang kalian ziarah kubur ini larangan secara umum ala fazuruha sekarang ziarahilah dia ini perintah secara umum pula tidak ada padanya pengkhususan bagi pria saja Ketiga dibolehkan ziarah maka kebolehan ini pun berlaku bagi wanita dan pria. Kata mereka yang mengkhususkan perintah ini hanya berlaku kepada pria, bawakan kepada kita dalilnya. Kemudian kesamaan sebab kenapa diperintahkan ziarah. Sebabnya adalah agar kita ingat kepada kematian. Dan ini juga dibutuhkan bagi wanita. Bukan hanya pria saja yang butuh mengingat kematian, wanita pun membutuhkan agar senantiasa mengingat kematian. dalam hadis Anas yang dikatakan Hakim dalam Mustadrak yang dengan sanad yang hasan ala fazuruha kunjungilah dia datangilah dia yakni kuburan fa innaha Yarukul qalba Turikul qalba Sesungguhnya ziarah itu akan melembutkan hati Wa aina Membuat mata menangis Wa bil akhirah Bil akhirah Dan mengingatkan pada negeri akhirat Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Imam Ahmad atau dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih fa inna fiha ibrah sesungguhnya pada ziarah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang hidup maka salafus saleh ketika mereka hatinya gersang mereka mengunjungi kuburan atau mereka berupaya untuk ikut membawa jenazah kepada kuburan bahkan mereka masuk ke dalam liang ikut menguburkan jenazah meletakkannya dalam liang lahat ini semua adalah upaya-upaya agar orang senantiasa ingat kepada kematian. Maka ziarah dalamnya ada ibrah, pelajaran. Bahwasanya setelah negeri kita ini akan ada negeri lain yang semuanya kita Bani Adam akan mengunjungi negeri tersebut. Yakni negeri alam barzakh. Dan dia pun merupakan negeri persinggahan yang tidak kita padanya berkekalan negeri alam barzakh tersebut harus dilewati semua manusia karena itulah Allah mengatakan alhaakumut takatsur alhaqum at-takatsur bermegah-megahan dengan banyaknya harta anak-anak dan seterusnya melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir sampai kalian Zur tum mengunjungi menziarahi kuburan maknanya sampai kalian mati dan dikuburkan dalam kuburan sampai sampaikan pindah ke alam kubur kata-kata zurtum ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukanlah merupakan tempat kalian kita dia hanyalah merupakan tempat yang kita akan kunjungi sebagaimana kita ziarah ke rumah teman kita akan tinggalkan rumah tersebut Demikian pula ziarah ke alam kubur, kita akan tinggalkan alam kubur ke alam yang terakhir, yakni alam negeri akhirat. Itulah negeri yang abadi, yang kekal. Tetapi alam barzakh adalah merupakan mukaddimah bagi alam akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal qubura awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, alam kubur adalah merupakan awal dari manazil, jamak manzil, tempat-tempat negeri akhirat. Stasiun-stasiun negeri akhirat. Yang telah sampai di alam barzakh, maka dia telah mukaddimah negeri yang akan menyampaikan dia ke negeri akhirat. Maka banyak sekali asar dari salafus salih bagaimana keadaan mereka ketika mengunjungi kuburan, melihat kuburan. Ya, karena begitu lurusnya fitrah mereka, hati mereka. Wallahi ya ikhwan, sulitnya kita beribadah, sulitnya bangun di malam hari, sulitnya pergi ke masjid, sulitnya mendatangi kajian, sulitnya beramal soleh. Itu semua dampak daripada maksiat. Fitnah yang menggerogoti hati kita. Kita hidup di zaman fitnah yang dahsyat. Ya. Kita hidup pada zaman sunnah itu sedikit, ahlu sunnah itu sedikit. Al-haq itu sedikit. Kita hidup pada zaman al-batil itu banyak. Asyubuhat merajalela, asyahawat di mana-mana. Ini semua adalah merupakan sarana yang menghantarkan hati pada hati yang keras, lagi kasar, dan seterusnya. Maka beramal pada masa-masa sulit seperti ini berat. Tetapi yakinlah barang siapa yang mampu istiqamah pada zaman fitnah akan diberikan ganjaran lebih daripada orang-orang yang tidak ada tantangan. Bahkan di akhir zaman kelak Nabi menjanjikan adanya orang-orang yang mereka memegang agama itu begitu sulitnya sama dengan memegang bara kata Rasulullah al mutamassiku ala dinihi kalqa jamrah orang-orang pada saat itu yang berpegang teguh dengan agamanya kalqabid al jamrah bagikan orang yang menggenggam bara menunjukkan dahsyatnya memegang agama bara api ikhwani rahimakumullah letakkan di tangan genggam apa jadinya dahsyat mungkin sebentar aja kita akan campakkan bagi orang-orang yang beramal pada hari itu kata Rasulullah akan diberikan ganjar 50 kali lebih besar daripada ganjaran yang akan perbuat. Kata sahabat daripada ganjaran yang akan buat, iya kata Rasulullah. Dan ada keutamaan umat yang datang belakangan, ikhwan. Apa keutamaannya? Mereka hidup rentang kenabian jauh dari mereka. Mereka tidak melihat Nabi, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah Bagaimana keadaan orang-orang yang megang bara api? Tentunya kepanasan. Tentunya akan dia buang. Maka ketika dia buang bara api ini berarti dia buang agama. Lepaslah agama daripadanya. Ketika dia genggam, dia kepanasan. Bagaimana jalannya ikhwan rahimakumullah? Dipegang atau dibuang? Tunjuk jawab dulu. Bara itu dipegang atau di, bara itulah dia agama. Antum pegang atau antum buang? Pegang panas. Gimana Syekh Shu'aib? Kira-kira kita apain? Buang atau buang agama. Genggamlah dengan erat seerat-eratnya matikan dia dengan tangan antum. Sakit nggak? Sakit. Boleh jadi tangan antum bengkak, tapi tetap di tangan antum dia. Itulah tamsilan perumpamaan sulitnya beragama di akhir zaman. Dan telah tiba zaman, ikhwan. Kita ini hidup di akhir zaman. Jangan dikira antum hidup ini. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman fitnah. Tanda-tanda hari kiamat telah banyak sekali bermunculan. Yang sigarnya, yang kecilnya. Banyak sekali. Semakin lama, semakin lama khusufat, gempa-gempa, itu al-harajul haraj, pembunuhan di mana-mana dalam hitungan detik setiap hitungan detik nyawa-nyawa menghilang, perangan yang berkepanjangan, kan seterusnya banyak sekali. Tersebarnya kebodohan dalam agama, tersebarnya al-qalam, fusyul qalam, tersebarnya pengetahuan tentang tulis menulis, Semuanya semakin canggih, fotokopi, scan, semua. Tapi ilmu semakin hilang. Wafatnya para ulama, perzinahan di mana-mana, khumur diminum di mana-mana. Semua tanda-tanda telah muncul sebagian besarnya. Tinggal menunggu tanda yang besar saja. Makanya ikhwan rahimakumullah, kalaulah kita bersabar mengamalkan agama pada masa seperti ini insya Allah taala ganjarannya 50 kali melebihi ganjaran para sahabat Rasulullah SAW dalam amalan tersebut. Jadi kembali kepada kajian kita. Kalaulah kita tidak merasa nikmat dengan ibadah, yakinlah ada apa-apa dengan hati kita. Mungkin lidah kita senantiasa menggibah, mengadu domba, atau mungkin mata kita jelalatan kemana-mana tidak dapat menundukkan pandangan atau telinga kita tidak digunakan mendengar yang hak atau mencari berita kemana-mana mencari kejelekan teman dan mengumpulkannya dan menyebarkannya ini semua adalah merupakan sarana penghantar hati menuju sekarat oh iya dan billah maka ya wajarlah kalaulah antum lewati kuburan biasa-biasa saja. Bahkan kita membawa jenazah meletakkannya di kuburan biasa-biasa saja. Wajar itu semua menunjukkan hati kita kotor. Antum baca Quran bentar aja ngantuk, bentar aja malas, letakkan lagi di atas. Ya, ini semua adalah merupakan hukuman terhadap kemaksiatan. Allah tidak akan berikan kenikmatan bagi orang-orang yang berlimang, bergelimang dalam maksiat. Kemudian kembali kepada pangkal kajian kita. Tadi kita jelaskan bahwasanya yang paling dekat pada kebenaran pendapat yang mengatakan bolehnya perempuan menjalani kuburan. Para ulama menyebutkan sebagian dalil. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abi Mulaikah Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika datang dari kuburan maka berkatalah ketika itu Abdullah bin Abi Mulaikah ya ummul mukminin wahai ibunya orang-orang beriman maksudnya Aisyah radhiyallahu taala dan semua istri-istri Rasulullah adalah merupakan ibu kita semua ibunya orang-orang beriman yang haram dinikahi selama-lamanya setelah beliau wafat haram Wahai ibu orang-orang beriman, itu adalah merupakan kemuliaan. Min aina akbalti? Dari mana Anda gerangan datang? Qalat berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar." Aku datang dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Abangnya. Fakultulaha maka aku bertanya kepadanya, Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah an kubur? Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Qalat na'am. Dia berkata, "Ya." Thumma amara biziyaratiha. Kemudian dia memerintahkan untuk menziarahinya. Mentuk daripada hadis ini pemahaman yang diambil dari penas hadis ini, Aisyah memahami bahwasanya dahulu kala larangan menziarahi kubur berlaku kepada semua orang-orang beriman, tapi sekarang telah dibolehkan menziarahinya, diperintahkan untuk menziarahinya secara umum sebagaimana larangan secara umum berlaku bagi wanita dan perempuan, maka perintah itu pun berlaku kepada laki-laki dan perempuan dan diantaranya adalah yang diamalkan Aisyah dia pulang dari kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalil mereka lainnya adalah kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah apa yang seharusnya yang seharusnya diucapkan ketika ziarah kubur. Bacaan apa? Gerangan yang dibacakan seorang wanita yang menziarahi kubur. sebagaimana dalam riwayat Muslim bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha kaifa aqulu lahum ya Rasulullah apa yang aku harus katakan untuk mereka wahai Rasulullah yakni orang-orang yang telah meninggal yang telah terkubur Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya aku ucapkan untuk mereka ya Rasulullah ketika aku menziarahi mereka subhanallah ya Ternyata ada hubungan antara orang-orang meninggal dan orang-orang yang masih hidup. Walaupun mereka telah meninggal, kita diperintahkan untuk menziarahi mereka. Tentunya menziarahi mereka dalam bentuk mendoakan mereka agar Allah merahmati mereka, melapangkan kuburan mereka, menyinari kuburan mereka, meluaskannya, mengampuni kesalahan mereka. Ini menunjukkan adanya manfaat amalan orang-orang hidup untuk orang-orang meninggal. Kalau andai kata terputus amalan orang-orang hidup tidak dapat diberikan kepada orang meninggal, maka tidak ada guna ziarah, tidak ada guna salat jenazah. Ini menunjukkan kesalahan sebagian orang yang menganggap jika orang telah mati terputus semua amalannya dan tidak dapat amalan apapun yang diperbuat manusia sampai pahalanya kepada orang meninggal. Ini salah. Yang benar ada amalan-amalan yang terdapat padanya keterangan dari nas baik dari Quran maupun Sunnah yang dapat diperbuat oleh orang-orang meninggal yang akan dapat diberikan manfaat pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang hidup di antaranya adalah doa ketika ziarah dan seterusnya sedekah untuk mereka menghajikan mereka berpuasa untuk mereka jika mereka meninggalkan nazar puasa dan perkara-perkara lain yang diatur dengan dalil Qala, berkata Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah. Quli, katakanlah Aisyah. Ini dalam Sahih Muslim. Bertanya Aisyah, apa yang harus kucapkan ketika aku datang menziarahi kuburan? Kata Nabi, Quli, ucapkan. Ini menunjukkan mereka pun diperintahkan untuk ziarah. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamu ala ahli diyar Selamatlah atas kalian wahai ahli diyar, penduduk negeri ini, negeri alam barzakh. Ad-diyar jemaah daripada dar, maknanya adalah kampung. Ahli diyar penduduk kampung. Kampung apa? Alam barzakh. Alam kubur. Minal mu'minina wal muslimin. Penduduk alam barzakh, kampung alam barzakh dari golongan orang-orang mukminin dan muslimin dan dari golongan orang-orang muslimin. Ingat, jika dikumpulkan antara iman dengan Islam dalam satu tempat, maka kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Di mana orang-orang beriman lebih tinggi daripada orang-orang yang berislam, orang-orang mukmin lebih tinggi daripada orang-orang muslim. Ini dikumpulkan minal mu'minina wal muslimin keselamatan bagi kalian wahai penduduk alam barzah dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Di mana orang-orang beriman itu lebih tinggi jenjang dibandingkan orang-orang Islam. Karena agama dibagi tiga jenjang. Islam, iman, ihsan. Yang tertinggi adalah tingkat ihsan, di bawahnya iman, di bawahnya Islam. Tidak setiap orang Islam itu telah beriman tapi setiap orang beriman pasti telah berislam. Ketika orang-orang Arab mengaku mereka telah beriman, maka Allah bantah mereka. Berkata Allah, "Qul lam tu'minu." Allah berfirman, "Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Berkata orang-orang Arab, yakni orang-orang Badui dari bangsa Arab, "Amanna." Mereka berkata kami telah beriman. Qul katakan Muhammad lam tu'minu kalian belum lagi beriman walakin qulu aslamna tapi katakan kami baru berislam walamma yadkhulul imanu fi qulubikum dan iman belum masuk dalam hati kalian maka jika kedua-duanya dikumpulkan berbeda makna iman dan Islam di mana iman menunjukkan amalan-amalan batin yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan zahir Apa contoh amalan batin, amalan hati Iman, takwa tawakal, cinta Ini semua amalan batin Ketika ditanyakan oleh Jibril tentang iman Rasulullah menjawab Untuk minabillah, engkau beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikat Beriman kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul hari, hari berbangkit, qadar-qadar Ini semua amalan apa? Hati Beriman kepada Allah, amalan hati Beriman kepada akhirat amalan hati. Beriman ke, ini semuanya amalan hati yang lebih tinggi tingkatnya. Dan ini yang bedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang muslim. Dari segi Islam amalan zahir, Islam maknanya adalah amal-amal zahir seperti sholat, zakat, puasa, mengucapkan syahadat. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan amal-amalan zahir. Kata Rasulullah apa? Kamu mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, ini semua amalan yang zahir tampak oleh manusia. Yang mana orang-orang munafik pun melakukan hal yang sama. Orang munafik mengucapkan syahadat, mereka juga salat, mereka juga berpuasa, mereka haji, mereka zakat. Yang bedakan mana? Dalamnya. Orang-orang beriman mengharapkan itu Allah SWT dengan amalan tersebut. Mengharapkan ganjaran. Orang munafik tidak mengharapkan ganjaran Allah SWT melakukannya karena takut daripada orang-orang beriman, karena ingin kemaslahatan dunia tetap berjalan. Makanya amalan-amalan Islam semua orang boleh buat. Tapi amalan-amalan iman tidak semua orang mampu melakukannya. Orang munafik sama orang mukmin sama. tanpa tampilan zahirnya sama. Subhanallah. Apakah antum tidak ada beda? Enggak ada beda. Zahirnya sama. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan sahabat lainnya zahirnya sama. Bahkan seolah-olah dia lebih lagi cinta kepada Islam. Abdullah bin Ubay tiap kala Rasulullah mau khutbah, dia maju duluan di hadapan semua sahabat. Wahai kaum muslimin, ini rasul kalian, berimanlah kepadanya, patuhi dia karena akan beruntung cari muka. Ya, sehingga Allah turunkan ayat yang diberi namanya dengan nama suratul munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu orang munafik mengatakan engkau adalah Rasulullah. Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu berdusta. Tidak ada bedanya, sama. Bahkan terkadang bahkan itu yang galib. Orang munafik tampilannya lebih hebat daripada orang mukmin. Bicaranya lebih diterima, bicaranya lebih tampilan fisiknya lebih Masya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran Karim aji buka aja sama. Enggak ada orang munafik loyo-loyo, enggak ada bodoh-bodoh, enggak pintar, cerdas. Bajunya, tampilan luarnya. Kata Allah, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau engkau lihat mereka, engkau kagum kepada tampilan mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kalian pasti terima dengar omongannya. Orang munafik lisannya enggak ada yang enggak tajam, tajam sekali. Ahli pidato, ahli orasi, ahli provokasi, itu orang munafik. Ya, tapi yang membedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin adalah amalan hati. Maka ikhwan rahimakumullah, Abu Bakar tidak pernah mengalahkan sahabat dengan amalan zahirnya. Bukanlah Abu Bakar mengalahkan sahabat karena lebih banyak amalan zahirnya, tapi dengan iman yang menghujam yang menghujam dalam hatinya. Sehingga iman Abu Bakar jika ditimbang dengan semua iman kita di masjid ini, dengan semua iman orang-orang beriman dari masa Rasulullah sampai hari kiamat lebih berat imannya Abu Bakar. Radhiyallahu taala anhu arda. Maka ikhwan rahimakumullah, tampilan zahir belum memastikan baik dalamnya. Maka jangan terpukau dengan tampilan dan jangan terlampau kita sibuk dengan tampilan zahir kita lupakan tampilan batin. Sibuk dengan amalan zahir kita lupakan amalan batin. Berupa takut kepada Allah, merasa dipantau oleh Allah swt Itu amalan batin, menghilangkan sifat ria, ujub, sombong, dengki, hasad. Itu amalan apa? Batin. Amalan zahir, alhamdulillah, sudah bagus. Pakaian nanti sudah sunnah, mazharnya, zahirnya sunnah, melihara jenggot, pakainya bagus, lebar, dan seterusnya. Tapi bukanlah dia segalanya, ikhwan. Dan kita bukan kecilkan perkara tersebut, tapi harus ada yang lain. Ya? Amalan-amalan hati, hidupkan. Itulah yang sentiasa. Orang-orang al-arifun, al-arifuna Allah. orang-orang yang mengerti mencari jalan kepada Allah Subhanahu taala, mereka sibuk memperbaiki hati. Tapi bukan pula dengan meninggalkan amal zahir tidak. Amal zahir tetap diperbuat. Tapi mereka sibuk memperbaiki tentang apa-apa penyakit yang akan menggerogoti hati. Bagaimana cara membersihkannya? Itu mereka sibuk selalu. Ya, kita mungkin masih sibuk dengan tampilan zahir. Bahkan kita cepat fonis orang dengan tampilan zahir Dan banyak terkadang orang tertipu dengan tampilan suaranya telah bagus, batinnya rusak. Nah, jadi ucapan Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah apa yang harus diucapkan assalamu kuli assalamu ala ahli diyar minal muslimin minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaq wal mustakhirin wa yarhamullah ucapkan Keselamat atas kalian wahai penghuni negeri alam barzakh ini dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang berislam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah lalu daripada kita dan orang-orang yang datang belakangan. Ini menunjukkan ciri-ciri orang-orang beriman adalah orang yang senantiasa mendoakan orang-orang yang lampau daripada saudara-saudara mereka telah meninggal. Di antaranya adalah mendoakan para sahabat. Itu ciri-ciri orang beriman yang benar. Orang yang senantiasa mendoakan orang-orang yang telah dahulu mereka akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang datang setelah mereka dalam surah Al-Hasyr. Yaqulun, orang-orang datang setelah mereka ini setelah masa sahabat, setelah masa Muhajirin Ansar, yaqulun, mereka senantiasa berdoa, Rabbana lana Ya Allah ampunkanlah bagi kami wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunkanlah bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dahulu dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa. Antum banyak-banyak berdoa dengannya dan jangan sampai kau jadikan dalam hati kami ya Allah ada ada rasa dengki kepada orang-orang beriman. Subhanallah menunjukkan betapa bahayanya jika dengki menggerogoti hati. Itu bukan sifat orang-orang mukminin, sifat orang-orang munafikin. Sehingga Allah ajarkan mereka adalah orang-orang yang mendoakan orang-orang lampau dari golongan orang beriman. Dan mereka berdoa agar jangan sampai Allah menjadikan dalam hati mereka ada kedengkian. Masuknya surga ikhwan. Ya, bukan hanya dengan amal saleh yang berkaitan dengan Allah SWT, bukan aktivitas ibadah Masuk surga adalah ketika orang mampu memperbaiki hubungannya dengan Allah dan dengan makhluk. Berkata Rasulullah SAW akan masuk surga dari pintu ini seorang ahli surga. Akan datang dari pintu ini, dari arah pintu ini seorang ahli surga. Semua sahabat melihat. Datanglah seorang ya dengan air wudhunya masih menetes dari wajahnya yang meninteng kedua sendalnya dan hal itu bukan sekali dua ada beberapa kali Rasul sebutkan akan masuk dari pintu ini orang daripada ada surga maka ketika itu Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui karena betapa gairahnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan apa sih rahasianya kenapa masuk surga maka berkata Abdullah bin Amr bin As wahai fulan, aku sedang bertengkar dengan ayahku. Aku ingin malam ini numpang di rumahmu menginap. Padahal dia nggak bertengkar, hanya hilah saja. Bagaimana supaya dia dapat bermalam dengan orang tersebut? Dia katakan doa silakan. Malam hari dia lihat orang tersebut, dia pantau apa sih amarannya? Mungkin dia bayangkan semalaman suntuk ini bangun malam ini. Baca Quran. Dia lihat tidur. Kalau andai kata dia berbalik arah tidurnya, dia istighfar, dia berzikir, balik lagi berzikir. Sampai pagi hari pun nggak bangun-bangun. Berkata Abdullah bin Amr bin As pada pagi hari, kayaknya nggak ada apa-apa orang ini. Ketika Abdullah bin Amr bin As akan meninggalkan dia, masih penasaran. Wahai fulan, aku lihat pernah Rasulullah ku dengar mengatakan akan masuk akan masuk surga dari arah pintu ini seorang laki-laki. Maka engkau yang datang. Bukan sekali dia katakan. Maka aku pun sebenarnya ingin mengetahui apa amalanmu. Tapi kulihat semalaman kau tidur. Tidak ada apapun juga. Apa ada yang kau sembunyikan? Dia katakan demi Allah nggak ada. Itulah semua. Ini menunjukkan sahabat mereka adalah orang yang apa adanya. Nggak mau mereka menambah-nambahi. Nggak mau mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka amalkan. Pada masa ketika banyak orang yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka amalkan. Ya, nggak ada. Itulah yang kau lihat itu. Coba kau cari lagi apa? Dipikir, dipikir, kayaknya nggak ada. Paling-paling satu yang kuharapkan Tiap kali aku mau beranjak tidur, dalam hatiku tidak ada kebencian kepada orang beriman. Kata belum bin Amr bin As, ah inilah rahasianya dan ini yang payah. Subhanallah. Maka Allah katakan tentang orang-orang beriman, alladzina ja'u min ba'dihim mereka atau orang datang setelah mereka yaqulun senantiasa berdoa rabbana ighfir ya Allah ampuni kami walilladzina ladzina sabaquna bil iman dan bagi orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu jangan kau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang beriman Allah musta'an parah si pedengki ikhwan orang yang antum dengki dia dalam kenikmatan tidur, mimpi-mimpi indah, antum semalaman gergetan, gimana cara bunuh kawan ini? Gimana supaya dia binasa? Gimana supaya dia hancur? Antum tenang di rumah yang didengki, tenang di rumah, bergaul sama istrinya, santai-santai. Sementara yang dengki, gergetan, gimana supaya mati kawan ini? InsyaAllah. Makanya kata Nabi SAW, Iyakumul hasada, fa innal hasada ta'kul hasanat, fa innal hasada ya'kul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dengki. Sesungguhnya dengki akan membakar semua kebaikan. Kebaikan-kebaikannya hapus. Sebagaimana begitu cepatnya api melalap kayu bakar habis semua. Allah musta'an. Wal mustakhirin dan semoga Allah merahmati orang-orang yang datang belakangan. Orang-orang beriman mendoakan orang-orang yang lampau dan orang-orang belakang. Subhanallah. Ini menunjukkan keimanan itu adalah ikatan, yang mengikat satu sama lain. Walaupun telah meninggal, para sahabat Allah alaihi para tabi'in, para aimah, mereka hidup di hati kita. Terikat kita dengan mereka. Subhanallah. Hari-hari kita mengucapkan mereka, kebaikan mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, para aimah, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Imam Nawawi, hidup. Terikat kita dengan mereka. Ikatan iman yang tidak pernah putus, tidak akan pernah lekang dengan masa dan zaman. Berbeda ikatan-ikatan dibangun di atas unsuriyah, ta'assub, hizbiyah. Di atas kepentingan-kepentingan. Satu partai, satu kampung, satu tanah air, satu bahasa, satu etnis. Ini semua akan sirna. Allah musta'an. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Kata Nabi, ucapkan Assalamualaikum ahla ad-diyar minal mu'minin al-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaqirin wa inna insyaallah bikum lahikum. semuanya Allah eh, semoga Allah merahmati orang-orang dahulu daripada kita dan orang belakangan. Wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah jika dikehendaki Allah dan insyaallah sini adalah tahqiqan la ta'liqan insyaallah yang pasti karena insyaallah dibagi dua ada namanya tahqiqan ada namanya ta'liqan yang tahqiqan insyaallah yang pasti akan datang akan diperbuat kalau ta'liqan boleh jadi dibuat boleh jadi tidak datang-datanglah ke rumah saya Pak ya insyaallah insyaallah apa nih ya boleh jadi pergi boleh jadi tidak kalau insyaallah tahqiqan pasti Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mu, telah menyatukan seluruh kaum muslimin dengan akidah yang benar, kemudian mereka menyerang bangsa Tatar, maka berkata Syekhul Islam Taimiyah, insya insyaallah. Kita pasti kita insyaallah akan kalahkan mereka. Bertanya murid-muridnya, tahqiqan ya imam am ta'liqan? Apakah insyaallah itu insyaallah yang pasti kita akan menang? atau hanyalah andai-andai dan harapan saja kata Imam, Imam Ibn Taimiyah dengan yakinnya dia dengan ma'rifatnya kepada Allah insyaallah tahqiqan la ta'liqan insyaallah pasti kita menang bukan andai-andai Masya Allah di sini Allahnya apa tahqiqan atau ta'liqan tahqiqan pasti semua orang akan mati mengikuti orang-orang yang telah meninggal wa inna insyaallah bikum lalahiqun sungguhnya insyaallah kami pasti akan mengikuti kalian tiap hari kita ikhwan mendaftar menuju kematian ngantri yang satu ikuti yang kedua yang kedua ikuti yang ketiga tiap hari tiap hari yang itu ada aja bertambah coba antum tanya sama tukang jaga kuburan itu tukang gali kuburan pak ada nggak hari-hari kosong? Kayaknya nggak ada. Tiap hari ada aja. Nanti turun Pak Soleh nanti tes tanya. Pak ada nggak eh, hari ini yang meninggal? Insya Allah tahqiqan tiap hari ada. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang anak muda, kadang ketabrak, macam-macam. Kadang dia bunuh diri. Ya, wa inna dan sungguhnya kita insya Allah pasti jika Allah kendaki bikum lahikun dengan kalian pasti akan menyusul semua kita akan menyusul semua orang mau jalan daftar antrian menuju kematian tinggal masanya aja orang nggak tahu kalau aneh kata tahu masya Allah kayak orang mau dieksekusi ada nggak untungnya orang mau dieksekusi ada nggak keuntungannya ada apa dia tahu hari H akan ditembak di hadap di hadapan regu penembak. Ya, maka dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang terkenal pembunuh, pembunuh. Ya. Parah membunuh. Bunuh orang pakai martil. Terkenal. Di penjara, di penjara pun dia bunuh lagi orang. Diponis mati. Ya. Hari-hari mau matinya berapa kali dia khatam Quran? Ya, istrinya datang, anak-anaknya pakai hijab, pakai cadar. Ya. Jam 12 malam mungkin itu. Mati dia. Tahu dia, dia siapkan. Antum pilih yang mana? Tahu mati atau nggak tahu mati? Subhanallah. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kemudian Dalil yang keempat, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'at allati ra'aha 'inda al-qabr tabki. Tentang bolehnya ziarah. Nabi membolehkan, menyetujui, tidak melarang perempuan yang dia lihat menangis di sisi kuburan. Faqala laha di mana Nabi berkata kepadanya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Ya, Perempuan itu tidak melihat siapa di belakangnya. Dia hanya mengatakan iya ka anni jauhi aku fa inna kalam tusab bimitsli musibati. Karena enggak kau yang kena musibah. Ini aku yang kena ini. Kau bilang sabar-sabar, ini karena aku yang kena enggak kamu. Akhirnya Nabi pun tinggalkan dia. Berkatalah ketika itu orang-orang, "Hei eh, fulan, kamu tahu siapa yang katakan tadi? Itu Rasulullah." Maka dia pun terkaget, dia terkejut, dia datang kepada Nabi SAW minta maaf. Maka Nabi berkata kepadanya, Inna sabra inda sadamatil ula. Kesabaran itu akan bernilai ketika tertimpa musibah di awal kali musibah. Kalau anda kata sudah setahun, nggak usah dibilang sabar lagi. Sudah setahun mati lakinya, nggak usah sabar lah, nggak perlu. Sudah setahun. Ketika meninggal itulah dan dia sabar, baru disebut sabar. Intinya Rasulullah di sini tidak mengingkari dia ziarah ke kubur suaminya. Ya. Dan tidak mengingkari dia nangis di sisi kuburan suaminya. Rasulullah hanya anjurkan bersabar. Ini menunjukkan bolehnya mereka ziarah. Tapi dengan catatan jangan selalu ziarah. Karena ada hadis yang terdapat berjalan-jalan sahih Rasulullah SAW mengatakan la'anallah zawaratil kubur Allah melaknat zawarat perempuan-perempuan yang senantiasa ziarah kubur kata-kata zawarat itu lil mubalaghah karena seringnya dia sehingga disebut zawarat kalau anda kata sesekali zairat ya pembunuh sekedar membunuh saja dia, khatil, Tapi tukang bunuh, kerjanya profesi tukang bunuh orang, katal. Berbeda dia. Orang yang dusta sekali dua, kadib. Tukang dusta, kadzab. Ya. Orang yang dia biasa tidur kalau malam tidur, naim. Tukang tidur, nawam. Hati-hati antum di sini. Jadi intinya ikhwan rahimakumullah Hadis ini menunjukkan laknat Allah SWT kepada zawarat, zawaratil kubur, perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka lemah. Dengan seringnya mereka ke sana boleh jadi mereka banyak meratap, boleh jadi mereka bertabarruj pamer dan itu terjadi ikhwan rahimakumullah. Antum tengoklah sekarang kalau mau masuk Ramadan yang ziarah perempuan pakaiannya kayak mau menghadapi orang-orang yang apa namanya menikah, kayak datang mau ke walimahan, kadang-kadang kayak mereka mau syuting, model artis, subhanallah. Dalil inilah ikhwan rahimakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengharamkan ziarah kubur secara mutlak. Kata mereka ini kata-kata zawarat dan mereka mensahkan juga lafaz zairat dalam riwayat lain. Allah melaknat zairatil kubur perempuan-perempuan yang ziarah kubur dan mereka mensahkan hadis yang kedua. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang sah adalah hadis yang zawaratnya zairatnya hadisnya tidak sah. Hadisnya adalah mungkar. Perawinya ada yang dhaif menyelisih perawi-perawi yang thiqat. Dan kita ketahui rata-rata mayoritas ulama-ulama di Saudi mereka memilih pendapat yang kedua. Larangan ziarah kubur kepada kaum wanita. Dan itulah fatwanya Syekh Utsaimin, fatwanya Syekh bin Bas Taala, Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya. Wallahu taala alam. Naam. Adapun hadis An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rawah Muslim. Dari Burairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum dahuru aku melarang kalian an ziyaratul kubur untuk mengunjungi kuburan, fazuruha maka kunjungilah sekarang." Hadis ini menunjukkan terhapusnya larangan ziarah kubur. Dalam Islam ikhwan, ada hukum-hukum tentang hukum saja ya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan zaman dan waktu. Tapi tentang hukum saja. Contohnya dahulu kala orang minum khamar nggak nggak berdosa, nggak berdosa. Kemudian datanglah ayat agar khamar dijauhi kalau mau sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Pertama kalinya hanya Allah menyatakan tentang khamar manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Belum diharamkan lagi periode pertama datang periode kedua setelah berapa waktu rentang berapa waktu jalan maka datanglah larangan mendekati solat dalam kondisi solat, dalam kondisi mabuk Allah katakan la la taqrabus salata antum sugara hatta ta'lamu ma taqulun janganlah kalian dekat-dekat solat dalam kondisi mabuk maka semakin sedikit mereka mabuk mereka harus solat lima kali sehari semalam maka mereka dilarang mabuk sebelum solat Sebelumnya mereka masih mabuk. Ya, secara mutlak. Kemudian semakin sedikit. Ternyata masih ada mereka yang sholat dalam kondisi terbawa mabuk sehingga dia mengucapkan fatihah bersalahan ya maka kemudian ikhwan rahimakumullah fase yang terakhir datangnya larangan minum khamr secara mutlak dalam firman Allah Subhanahu wa taala innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan ibu, Sungguhnya kamar, judi, mengadu nasib, patung-patung berhala, semuanya adalah perbuatan yang keji daripada perbuatan syaitan. ibu jauhilah dia. Ini menunjuk adanya fase-fase hukum-hukum. Dahulu orang berzina nggak didera satu kali atau dirajam, tapi disakiti dengan kata-kata, dipukul dengan sendal, dikurung di rumah sampai meninggal. Kemudian datanglah ayat Ya, Allah pertamanya walladzani ya'tiyani minkum fa'aduhuma. Yang berbuat zina sakiti mereka dengan perkataan, dengan sandal. Baru datang ayat dalam surah An-Nur, wazaniyatu wazani fajridu kullu wahid minhum yatajarda. Penzina perempuan, penzina laki-laki jilidlah mereka. Deralah mereka 100 kali derah. Jadi ada hukum-hukum yang dihapuskan berkaitan hukum. Dan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Bani Israel umat Musa ya sebagian Allah hapuskan kepada umat Isa dan sebagian hukum yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu sebelum kita Allah SWT tidak wajibkan kepada kita dan sebaliknya pun demikian tetapi yang berkaitan tentang akhbar berita tentang Allah SWT tentang sifat Allah nama-nama Allah SWT tentang hari kiamat dan seterusnya tentang berita tidak ada yang terhapuskan yang ber, yang terhapuskan hanyalah yang berkaitan dengan hukum-hukum, perintah-perintah atau larang-larangan. Yang mana semuanya sesuai dengan kemaslahatan. Kata Allah, "Manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw Tidaklah ada yang kami hapuskan dari satu ayat kecuali akan kami datangkan gantinya yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Berarti yang namanya hukum yang menghapus sebelumnya itu ada yang sama beratnya, ada yang lebih apa namanya? lebih baik daripada yang sebelumnya. Naam. Intinya mengunjungi kuburan hikmahnya adalah untuk mengingat pada kematian. Dan bukanlah ziarah untuk meminta-minta sekarang telah muradul Ziarah sekarang malah menjadi maksiat bahkan kesyirikan. Orang mau haji dia harus ziarah dulu ke kuburan makam-makam, makam-makam wali. Berbas-bas mereka, datang berbondong-bondong kuburan wali ini, kuburan wali itu. Istighatsah, minimal istighatsah. Tawassul. Maksimalnya parahnya minta kepada mereka, bukan istighatsah billah, istighatsah bihim langsung. Ya, sehingga wahai antum lihatlah jadi income pendapatan daerah kalau dapat ya setiap tempat ingin buat ada kubur dikeramatkan. Kenapa income? Ada seorang uh, kepala polisi sektor kapolsek tempat tertentu yang dia alhamdulillah sekarang sudah ikut sunnah dan ngaji sunnah dia cerita ketika ditempatkan di tempat sana camatnya <laughs> ada kuburan yang situ yang biasa-biasa tapi kuburan orang soleh itu mau dibangun besar-besar mau diperindah supaya orang ziarahnya lebih enak gampang dilarang tidak didakwahi <laughs> subhanallah intinya ikhwan itu income pendapatan pendapatan daerah pendapatan tempat ya, pendapatan orang tentu kuburan-kuburan dikeramatkan masuk ke sana jadi pasar pasar jadi kalau antum bilang ini bahaya mereka bawa golok sama antum Dapur mereka. Juru-juru kunci itu. Kan juru kunci Gunung Merapi aja deh ya. Juru-juru kunci kubur itu mereka berkepentingan di sana. Orang-orang sekitarnya dan seterusnya. Tanah jadi mahal. Olah parkir semua jadi uang. Ya. Pertamanya boleh jadi nggak ada orang di dalam kuburan itu. Subhanallah. Ini semua tipu daya syaitan. Kadang melakukan jauh-jauh. Ya kadang dari luar daerah datang. Ya. Mungkin dari Singapura, dari mana, dari Thailand <laughs> datang. Untuk ziarah aja. Kalau lah tujuan ziarahnya kematian, enggak harus kuburan si A, si B. Setiap kuburan bisa kepada kematian. Kalau lah tujuannya untuk mendoakan mereka, enggak harus datang ke kuburan. Di mana-mana untuk mendoakan mereka dapat. Orang tua kita nggak nggak harus mau Ramadan pulang ziarah kuburannya. Antum doakan sekarang pun Allah akan sampaikan. Maka ziarah itu paling besar manfaatnya adalah kembali kepada orang yang hidup agar ingat kematian. Baru untuk orang yang meninggal agar mereka dapat doa, rahmat dan seterusnya. Bukan terbalik, ya. Mereka yang sudah mati malah diminta dan dipuja. Nah, ada pun hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju من آخر الليل إلى al فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الله مغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم ini doa jarak kubur yang kedua lafaz yang kedua dan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala adalah Rasulullah SAW sering kali ketika menginap bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu taala dia keluar di akhir malam menuju kuburan Al-Baqi. Dan sekarang kalau antum pernah ke Masjid Nabawi, posisinya adalah dia itu di luar masjid jauh nampak ya. Mungkin dari sini sampai ke asar sana. Nampak kuburan Al-Baqi. Jadi Nabi selalu tatkala dekat tatkala menginap di rumah Aisyah, rumah Aisyah itu yang berdampingan dengan masjid, paling dekat dengan kuburan Baqi. Di akhir malam Rasulullah selalu keluar menuju Al-Baqi. Kemudian dia memberikan doa dan ucapan salam kepada mereka. Berkata Rasulullah, "Assalamualaikum dar qaumil mu'minin." Semoga selamat kalian wahai dar qaumil mu'minin. Penduduk negeri alam berzah, dari golongan orang-orang beriman wa ataakum ma tu'adun telah datang kepada kalian apa-apa yang dijanjikan ghadan muajjalun sementara esok hari tentang hari kiamat hari akhirat muajjalun kalian tinggal menunggu kedatangannya saja Wa inna insyaallah bikum lahiqun dan sungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian, menyusul kalian. Semuanya kita ini adalah camat semuanya, calon mati. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat. Ya Allah ampunilah penduduk kampung al Al-Baqi ini, pekuburan Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad artinya adalah sejenis pohon yang berduri karena ketika itu banyak pohon yang tumbuh di pemakaman Al-Baqi sehingga namanya pun disebut dengan nama Baqi Al-Gharqad. Ya, kalau kita apa di sini? Tamiang, Sungai Panas. Allah Nustan. Kemudian hadis yang ketiga عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لن أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم dari Buraidah radhiyallahu taala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka kalaulah mereka keluar ziarah kubur mengucapkan Assalamualaikum ahlud diyar keselamatan atas kalian semoga Allah berikan wahai penduduk kampung alam berzak minal mu'minin wal muslimin dari golongan orang-orang beriman orang-orang Islam wa inna insyaallah bikum lahiqun dan sesungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian As'alullah lana wa afiyah aku bermohon kepada Allah untuk kami semua dan untuk kalian al afiyah keselamatan al afiyah keselamatan رواه مسلم حدث yang وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata Rasulullah melewati kuburan di Madinah. Kemudian dia menghadap pandangan wajahnya ke arah kubur. Kemudian ke arah mereka yang terkubur. Kemudian berkata, Assalamualaikum ya ahli kubur. Selamat. Semoga diberikan kepada kalian keselamatan wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. antum salafuna kalian pendahulu kami wa nahnu bil dan kami akan mengikuti jejak kalian hadis dikatakan Imam Tirmizi dan hadisnya hasan adapun uh, Syekh Salim mendhaifkan hadis ini dan makna hadis ini sahih tapi cukuplah mengamalkan hadis-hadis yang tadi kita bacakan sahih riwayat Muslim ya ada beberapa lafaz 2 sampai 3 lafaz Wallahu taala alam ya ikhwan demikianlah kajian kita hari ini Semoga Allah SWT mewafaqkan kita atas Islam dan iman. Aku luma tasma'un wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Tuan? Silahkan. Kasih mikrofon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi sudah kita dengarkan ziarah kubur baik baik laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan. Dan bagaimana hukumnya Ustaz tentang uh, wanita ikut menggiring uh, jenazah ya, ke kuburan dengan alasan adalah umpamanya suaminya ataupun anaknya ini marak berkembang di masyarakat. Apakah ada larangan dari hadis untuk yang hal yang demikian. Jazakallahu khairan. Ahsan, apa hukum eh, eh, mengantar jenazah bagi wanita? Ummu Atiyah sebagaimana dikutip Imam Muslim taala mengatakan kunna nuhina an ittiba'il janaiz lam yu'zam alaina berkata Ummu Atiyah radhiyallahu taala kunna nuhina kami dilarang kata-kata nuhina dilarang atau diperintahkan ini memiliki hukum rafa, hukum marfu. Berarti yang melarang siapa? Rasulullah. Perkataan sahabat kami diperintahkan, kami dilarang. Ini menunjukkan hadisnya hadis marfu. Maksudnya ini bersumber daripada Nabi. Karena yang melarang mereka maksudnya adalah Rasulullah atau yang memerintahkan mereka maksudnya Rasulullah. Di sini kata Umatiyah kunna nuhina an al jenazah. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Tetapi tidaklah larangan tersebut diazamkan kepada kami, ditekankan kepada kami. Hadis riwayat Muslim, riwayatnya Muslim. Dan telah bersisi para ulama tentang hukum mengantarkan jenazah bagi kaum wanita. Wallahu taala alam yang raji adalah tahrimuhu haramnya mengantarkan jenazah bagi kaum wanita nggak boleh. Ya, karena wanita orangnya lemah, mudah sekali dia meratap dan seterusnya apalagi ketika suaminya akan dikuburkan. Adapun perkataan Ummu Atiyah walam yu'zam alaina adalah ijtihad Ummu Atiyah sendiri. Itu hasil daripada pemahaman Ummu Atiyah sendiri tentang walam yu'zam alaina tidak dilarang dengan larangan yang keras. Dan sebagian mengatakan hukumnya adalah makruh. Tidak ada yang mengatakan boleh. Hanya dua. Kalau bukan makruh, haram. Ya, Oleh karena itu selayaknya perempuan dilarang mengikuti jenazah. Biarlah laki-laki saja. Wallahu taala alam. Nah, yang lain. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما الميكروفون يشتغل hidup. Ah, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja? sebetulnya pertanyaan untuk minggu kemarin cuma karena uh, sesuatu hal jadi bisa ditanyakan minggu ini mengenai sholawat kepada Rasulullah SAW. Apakah uh, dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW bisa kita jadikan sebagai uh, tawasul di dalam kita berdoa? Nah, bolehkah salawat kepada Rasulullah jadikan sebagai tawasul dalam berdoa. Boleh jika memang saat tersebut adalah merupakan bentuk amal saleh kita. Salawat itu amal saleh, ini amal saleh. Jika mengikuti sunnah, maka antum boleh katakan ya Allah, ya Rabb, dengan perantaraan salawatku kepada Rasulullah SAW, sembuhkan penyakitku boleh. Karena salawat adalah merupakan bagian daripada amal saleh. Ya, Maka ucapan Allah masalli Allah masalli ala Muhammad salatan gimana? Saya enggak apa apa salat-salat mereka itu. Salatan gimana? Aduh ini lapanya kita nih. Tunji Nabi Hamdan Azabil gimana? apa saya? Mana ahli selawat ini? <laughs> Syekh Ibrahim Hafiz. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha. Salatan tunjina biha min al ahwal wal afat. Insyaallah saya lihat enggak ada masalah di sana. Salatan tunjina biha. Dengan salat tersebut itu amalan saleh ya tapi kok salat salat nari ya Ya, Allahumma salli Muhammad ala Muhammad di bihi bihi kepada siapa Muhammadnya tanhallu bil uqad dengannya semua perkara yang sudah jadi mudah nah, bermasalah dia wa tarfa ah, tanhallu bil Wah, wa tanfariju kurab dengannya nyanyi kepada apa Muhammad kalau dengan salawat tersebut nggak ada masalah, tapi dengan Muhammadnya ini bermasalah. Tanfariju bihil kurab. Dengannya semua musibah marabah yang menjauh. Tukhba bihil hawaij. Dengannya, hanya siapa Muhammad? Ditunaikan semua hajat. Nah ini nggak boleh. Tawassal bismillah. Boleh, boleh. Karena yang namanya ismullah boleh kita bertawassul dengannya. Tapi yang keduanya wabil hadi Rasulullah silang, nggak boleh. Wabil apa bi ahl badri ya Allah, nggak boleh. Di ya, bismillah nggak ada masalah. Jadi selawat kita bertawasul dengan bersalawat kepada Rasulullah dibolehkan dengan salawat karena itu merupakan amalan salih. Sebagaimana kita boleh bertawasul dengan baca Quran, karena dia merupakan amal saleh, boleh pula bertawassul dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Nah, depan tafadhal. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz barakallahu fiik. Uh, eh, apakah ada sunnahnya Eh, hadis-hadis uh, yang membolehkan atau menganjurkan adanya ceramah atau nasihat setelah penguburan. Baik. Tidak ada sunnah rutin. Sesekali dibolehkan. Ya. Pernah Rasulullah ketika selesai penguburan jenazah, kalau saya nggak khilaf Abu As, ketika itu memberikan wejangan. Dalam hadisnya kepada Imam Ahmad dan Abu Daud panjang dari jalan Barak bin Azib, sesungguhnya hamba mukmin ketika dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat akan datang kepadanya malaikat maut duduk di sisi kepalanya datang kepadanya malaikat-malaikat rahmat sepanjang penyataannya sampai akhir hadis panjang di antaranya dia sabutkan hal ini di hadapan sahabat jadi sifatnya bukan rutinitas tidak harus sesekali merupakan momen yang tepat sampaikan sesekali tinggalkan ya sama dengan mungkin deh apa namanya ketika jenazah mau dibawa ke rumah, ke kuburan, ceramah, pidato. Jika ada hajat sesekali boleh kan? Tapi dianggap ibadah harus rutinitas kalau nggak dibuat dianggap ada yang kurang jadi bid'ah. Allah taala alam. Nah. Selesai? Cukup? Fadal, saya Syuaib. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sekarang lagi berkembang jarak kubur, Gimana jarak kubur itu diisi dengan kajian-kajian Ustaz. Gimana hukumnya Ustaz? Jarak kubur diisi kajian di mana? Di kuburan? Iya. Diisi kajian? Itu terjadi di daerah Jawa. <laughs> Mungkin kuburan yang dibuat memang udah dibuat apanya kan? dikeramatkan, dibuat tempatnya luas, tempat parkir segala macam, kumpul di sana orang berbondong-bondong datang ya. Ya, itu jelas ziarah memnuah, ziarah yang dilarang. Dan ibadah tidak dianjurkan di sisi kuburan. Nggak dianjurkan. Dilarang. Kecuali ucapan ziarah. Ucapan doa. Baca Quran dilarang. Sholat di sana dilarang. <laughs> Ceramah di sana pun nggak ada. Ibadah dilarang. Ya. Datang musafir saja dengan payah-payah harus mengeluarkan uang, mengeluarkan kucek jauh-jauh musafir, musafir safar kosor sampai mungkin satu malam, enam jam, tujuh jam untuk ziarah saja salah. Bid'ah. Tujuannya untuk ziarah saja. Nggak ada, nggak boleh. Bahkan sampai kepada kubur Rasulullah SAW. Tujuan kita ke Madinah bukan itu yang pangkal adalah mengunjungi masjid Nabi SAW. Baru setelah itu tabak lidalik mengikuti itu kita ziarah kubur Rasulullah dan para sahabat pun tidak pernah pulang balik ziarah kubur Nabi enggak antum lihat sebagian jemaah umroh kayak sholat pula dia tiap kali sholat ziarah sholat ziarah enggak ada ya antum datang ke sana sholat dua rakaat salam kepada Rasulullah ziarah dah atau kapan antum pulang dari jauh ke Madinah sholat dua rakaat ziarah kubur Rasulullah SAW itu yang dibuat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Bukan subuh ziarah, asar kemah. Ya. Allah taala alam. Demikian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.